Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-17 ini menampilkan Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Tini sebagai Ratini, Tito sebagai Ragut, Jaja sebagai Kijawong, Naryo Ireng sebagai Kimadi, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, keributan di rumah Kijawung, saudagar padi dari desa Muncang, telah berakhir. Lastri pergi meninggalkan rumah Kijawung ketika mendengar Kayan secara tiba-tiba menghilang. Sementara itu laki-laki gagah berusia kurang lebih 40 tahun yang ternyata adalah Raden Setakling, pimpinan padepokan Gua Larang, dipersilahkan masuk ke dalam rumah besar. Ini dia wanita bejat itu, Tuan. Duduk di lantai itu, Sudra. Nih. Uh, siapakah namamu, Nyai? Eh, dengar. Engkau ditanya oleh Tuan Pendekar itu. Ratini. Ratini, Tuan. Apakah kamu mengenal orang-orang tadi? Bocah berusia 13 tahun dan dua orang wanita tadi. Tidak, Tuhan. Saya saya sama sekali tidak mengenal mereka. Sedikit pun tidak mengetahui siapa mereka, Tuhan. Jika begitu, mengapa mereka begitu mati-matian membelamu yang tidak dikenalnya? Saya saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuhan. Ah, mungkin saja dia mereka adalah pendekar-pendekar yang kebetulan lewat dan melihat sikap suami saya yang terlalu kasar pada saya. Kurang ajar. Kau katakan aku kasar. Kematian juga pantas kuberikan padamu. kakak Ragut, aku aku tidak mengerti. Mengapa kau bersikeras menuduh aku berbuat tidak senonoh dengan pemuda lain? Ada apa, Kakang Ragut? Aku bersumpah, Aku bersumpah tidak pernah melakukan perbuatan sehina itu. Setan, tidak tahu malu. Aku melihat sendiri tingkahmu. Aku mendengar sendiri kata-katamu, rayuanmu pada laki-laki itu. Laki-laki yang tidak ku kenal. Siapa dia Ratini? Siapa dia? Katakan. Tidak, kakak, Tidak. Kau kau gila. Kau menuduhku seenakmu saja. Aku tidak melakukan apa-apa, kakak. Kurang ajar. Perempuan bejat kau. Mengatakan aku gila. Rasakan ini. Cukup. Hentikan Dalu Ragut. Peristiwa ini harus diselidiki secara hati-hati. Aku curiga ada sesuatu hal yang tersembunyi di balik semua ini. Ah, apa maksudmu, Guru? Bukankah anakku telah mengatakan bahwa ia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Ya, ya, benar. Tenanglah, Jaung. Apakah engkau ingin wanita yang merupakan anak mantumu mati di tangan anakmu, sementara pada akhirnya terbukti bahwa dia tidak bersalah? Tetapi aku melihatnya sendiri. Dia telah berbuat yang tidak senonoh di kamar belakang rumah ini. Tidak, tidak, Kakang. Tidak, Kakang Rangkut. Aku minta kamu memberikan sedikit waktu untuk berbicara lebih jauh dengan istrimu itu, Ragut. Hmm, eh, uh, ya, ya, ya. Silakan Tuan Pendekar. Terima kasih. Ratini, bisakah kamu menceritakan sedikit apa-apa yang kamu ketahui? Hal-hal yang kau rasakan aneh pada malam ini sebelum suamimu datang padamu. Uh, iya, iya Tuan. Tuhan benar. Memang ada sedikit hal aneh yang aku alami. Ya Tuhan, aku merasakan hal itu. Nah, ceritakanlah Ratini. Saat itu, ketika hari baru saja menjadi gelap. Kehadiran Kakang Ragut yang tiba-tiba saja melihat diriku di tepi sungai dan kemudian datang mengunjungiku beberapa kali. Akhirnya melamarku sebagai istrinya berkat bantuan Kakang Ragut dan ayahnya yang kaya raya. Kehidupan ayah dan ibuku menjadi jauh lebih baik. Oh, Dewata Agung, terima kasih atas semua karunia yang kau limpahkan pada diriku melalui tangan keluarga Paman Jauh. Ah, oh. Ah, oh, apa itu di atas sana? Atap kamarku kelihatan terkuak cukup lebar. Ada apakah di atas sana? Apa yang terjadi dengan diriku? Tertidurkah aku? Aneh sekali. Ratini, Ratini, jangan lari, jangan mencoba untuk bersembunyi. Ratini, itu suara kakang Rakut. Ada apakah? Oh, coba aku lihat keluar kamar. Kakang, kakang mencariku? Setan, wanita jalan, tidak tahu malu, kubunuh kau. Ya, ini Tidak tahu malu kau. Tidak perlu berpura-pura. Aku telah menyaksikan perbuatan jalangmu. Iya. Nih, ya, ini mana? Ada apa, Kakang? Jangan lari kau wanita jalan. Sudra tak tahu malu. Saya lari menghambur ke halaman. Dan di tempat itu, Tiba-tiba saja muncul bocah kecil yang menghalangi tindakan Kakang Rangkut. Begitulah Tuhan. Saya benar-benar tidak mengerti dengan sikap dan tindakan Kakang Ragut suami saya. Uh, bagaimana Paman Jawung? Ah, kita akan membuktikan keanehan yang diceritakan Ratini. Bagus. Mari kita lihat ke biliknya. Marilah Ragut. Ragut. mana atap yang kau... Oh, lihat, guru! Eh, bukankah benar dugaanku, Paman Jawung? Bagaimana menurutmu, Dinda Sariti? Iya, kemungkinan besar. Ratini telah menjadi korban fitnah dari wanita-wanita iblis tadi. Hmm, eh, tapi, tapi, aku melihat sendiri dengan mata kepalaku. Aku melihat wanita jalang itu sedang bergelut di atas balai-balai di kamar kosong belakang rumahku. Aku berusaha untuk menangkap mereka berdua. Aku hancurkan pintu kamarnya. Tetapi ketika pintu itu telah terbuka, aku lihat jendela kamar itu telah terbuka. Mereka keluar melalui jendela. Aku mengejarnya. Sampai akhirnya kutemui wanita jalang itu di kamarku. Sudahlah Tuan Pendekar. Biarkanlah aku yang menghukumnya. Aku juga ingin mengetahui dari mulutnya siapa laki-laki yang berani menghinaku sedemikian rupa. Uh, lalu bagaimana dengan atap yang terbuka itu, Ragut? Aku, aku, aku tidak mengerti apa maksudmu, Tuan Pendekar. Aku mengharap kau dapat menahan sikap dan emosimu sebelum semuanya terbukti. Tapi pengacau-pengacau aku... tadi kemungkinan besar adalah wanita-wanita siluman. Apakah engkau tidak menyaksikan wanita yang menjadi lawanku sanggup merubah bentuknya? Apakah kau tidak melihat? Hmm, ah, iya, aku melihat wanita itu tiba-tiba saja tubuhnya ditumbuhi oleh sisik-sisik tebal. Tetapi, apakah ada hubungannya dengan urusan istriku yang jalan? Apakah tidak mungkin wanita itu merubah dirinya hingga menyerupai istrimu? Lawan yang aku hadapi tadi bukanlah wanita biasa. Sebelum aku menampakkan diriku di halaman ini, Aku sempat mendengar betapa wanita itu memaksakan kehendaknya pada bocah laki-laki itu. Aku merasakan seakan-akan wanita itu tengah menggembleng bocah itu. Tengah membentuk sikap bocah itu. Bukankah begitu Dinda Sariti? Iya, Kanda. Agaknya memang begitu. Wanita itu hendak menanamkan sikap-sikap yang brutal. Sikap yang ganas agar dapat mempelajari ilmu hitam alirannya. Oh. Kasihan sekali bocah itu. Jika memang demikian. Ki, Ki, saya saya menemukan mayat seorang anak muda, Ki. D dan dan sepertinya dia adalah gadis pemuda dari desa kita. Oh, gila. Apalagi yang terjadi di desaku ini? Iya, Setan. Rupanya engkaulah orangnya gandis, Engkau yang telah mencoreng arang di wajah keluargaku. Hmm, dia. Dialah orangnya yang berada di kamar bersama dengan Ratini, ayah. Tuan Pendekar, saya mengenal pakainya ketika saya mengintai. Tetapi saya tidak melihat dengan jelas wajahnya. Setan! Pantaslah engkau mampus laki-laki kurang ajar. Laki-laki jalan. Tunggu. Jangan usik mayat itu, Ragut. Jangan kembali kau ulangi sikapmu itu. Kau keliru. Dengar, kukatakan sekali lagi kau keliru. Ta tapi... Benar, Dek. Kau keliru. Semuanya kini menjadi semakin jelas. Coba kau endap dulu emosimu. Berfikirlah dengan tenang. Gunakan nalarmu. Pemuda yang malang ini justru telah menjadi korban siluman wanita jahat tadi. Dia yang membawa pemuda itu kemari. Dan yang engkau lihat di dalam kamar itu, itu adalah siluman jahat yang menyerupai wajah istrimu. Dan pemuda itu dibawa ke dalam kamar dalam keadaan tidak berdaya. Aku yakin kehadiranmu ke belakang pun adalah merupakan siasatnya. Engkau juga pasti telah terpancing olehnya. Dan setelah kau membuka pintu itu secara paksa, Siluman yang menyerupai istrimu itu keluar melalui jendela dan kemudian membunuh pemuda ini. Dan engkau juga kemudian dipancingnya menuju bilikmu sendiri. Bukankah demikian? Iya, ya, ya, benar. Kau benar. Aku melihat istriku berjalan mengendap-endap ke arah kamar itu. Iya, kau benar. Dan kemudian setelah aku menghancurkan pintu dan kehilangan jejak istriku, Aku aku melihat kembali bayangan istriku yang lari ke arah ruangan dalam. Ya, ya, kau benar. Oh. ya, kau benar. Agaknya hmm, istriku telah dijadikan kurban fitnahan siluman keji itu. Oh, uh, Ratini. Iya, Kakak. Ratini. Maafkan aku, Ratini. Engkau tidak bersalah, Kakang Ragun kita telah dijadikan korban oleh wanita-wanita siluman itu. Ah, wanita itu berbahaya sekali. Aku tidak yakin akan dapat mengalahkannya, Paman Jaung. Karena itu aku harap sebaiknya kau tinggalkan saja tempat ini. Pindahlah ke tempat yang jauh atau jika memang engkau suka, gua larang bisa kau jadikan tempat tinggalmu. Uh, uh, baiklah, Guru. Besok pagi-pagi, aku akan berkemas. Aku akan bergabung kembali di Gua Larang. Suasana padepokan akan lebih baik bagi diriku, anakku, dan juga mantuku Ratini. Hari sudah jauh malam. Sebaiknya kalian beristirahatlah. Uh, baik, Guru. Aku akan mempersiapkan sebuah kamar yang cukup baik untuk guru berdua. Guru tentu akan bermalam di tempatku ini. Ah, benar, Paman. Perjalanan yang cukup panjang serta peristiwa tadi telah membuat syaraf kami menjadi semakin tegang. Uh, eh, di mana kami bisa mencuci dan membersihkan tubuh kami, Paman Jawung? Hmm, Ya, mari saya antarkan Tuan Pendekar. Uh, biarlah saya saja yang mengantarkannya, Kakang Ragut. Kau beristirahatlah di dalam rat ini. Hmm, nanti aku akan menyusulmu. Uh, baiklah, baiklah, Kakang Ragut. keluarga Kijawung bersama dengan Raden Setakeling dan Sariti istrinya. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Kayan Manggala yang berhasil melarikan diri dari pengamatan Lastri dan Rinjani. Ah. aku, aku kesiangan. Ah. Aku harus segera menjauhi tempat Bibi Lastri. Iya, sejauh-jauhnya. Eh, berarti aku harus pergi ke arah timur sana. Nah, biarlah, nanti siang saja aku membersihkan tubuhku. Kayan Manggala Bocah berusia 13 tahun itu melesat cepat menuju arah timur, berusaha menjauhi daerah yang merupakan wilayah dari Lastri dan pengikutnya. Menjelang tengah hari, Kayan Manggala tak mampu lagi mengayunkan langkahnya. Ia segera merebahkan tubuhnya di rerumputan yang lebat. manakah aku sekarang berada? Sudah cukup jauhkah? Uh. Eh. Oh, suara ringki kuda. Rupanya ada orang di sekitar hutan ini. Aku sebaiknya aku menyingkir saja. Kayan Manggala berusaha menjauhi tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja suara ringkik kuda dirasakan semakin mendekat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.